Naam, kewajiban kewajiban suami di dalam menghadapi istri-istri mereka. Kita telah membacakan fasal atau bab yang pertama dan kedua yaitu yang pertama terkait dengan hukuk al-maliyah, hak-hak yang terkait dengan harta yang terdiri dari tiga cabang. Cabang yang pertama adalah taufiyatul mahar kamilan yaitu menunaikan mahar secara sempurna. Kemudian cabang yang kedua atau fasal yang kedua adalah al-infaq ala zaujah, wajibnya memberi nafkah terhadap istri. Kemudian al-matlabu tsani yakni bab yang kedua hak-hak yang ghairul maliyah, hak-hak yang tidak terkait dengan harta dan ini terdiri dari beberapa cabang. Cabang yang pertama adalah muasyaratuz zaujati bil ma'ruf yaitu wajibnya suami menggauli istrinya dengan cara yang baik. Nah, cabang yang pertama ini terdiri dari beberapa wajah, beberapa sisi atau beberapa bentuk. Nah, yaitu ada sembilan bentuk muasyarah az-zawj bizaujatihi alal ma'ruf. Ya ada sembilan bentuk yang disebutkan oleh penulis terkait dengan wajibnya suami berbuat baik kepada istri-istri mereka. Bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf. nah <clears throat> Dan ini sudah berulang-ulang kita uh, mengulangi atau membacakannya barakallahu fikum dari sembilan sisi yang paling terakhirnya adalah istifa az-zawj rogbataha al-fitriyah bil jima yaitu wajibnya para suami menunaikan hak fitrah ya nafkah batin bagi kepada para istrinya yaitu dengan al-jima Naam maka ini cabang yang pertama dari fasal yang kedua hak-hak yang terkait dengan selain harta Naam Cabang yang pertama adalah wajibnya para suami berbuat baik kepada para istrinya. Kemudian kita masuk kepada al-far'u cabang yang kedua yaitu wiqayatu zaujatihi minan nar. Wajibnya para suami menjaga istri-istrinya dari api neraka. Dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, berkata penulis hafizahullah taala al-far'u tsani cabang yang kedua adalah wiqayatu zaujatihi minan nar penjagaan para suami terhadap istrinya dari api neraka يجب على الزوج أن يعمل على وقاية نفسه وزوجته من النار بتعليمها الضروري من أمور دينها عقيدة وعبادة ومعاملة إذا كانت تجهل ذلك وحثها على الخير والمبادرة إلى طاعة ربها لأن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها بما يكفل لها الاستقامة على الدين والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية واجب atas suami Ayamala ala wiqayati nafsihi untuk berupaya memelihara menjaga dirinya sendiri dan istrinya dari api neraka Allah yaitu dengan cara ta'limiha ad-daruri memberi ta'lim memberi ta'lim mengajarkan ilmu secara darurat kebutuhan yang darurat dari umur diniha dari perkara-perkara agamanya baik dalam hal akidahnya atau dalam hal ibadahnya atau dalam hal muamalahnya Naam, wajib para suami mengajarkan kepada para istri-istrinya taklim umur diniha, yaitu memberi taklim perkara-perkara agamanya. Naam. Wa halal khair wal mubadarati ila taati rabbiha. Dan wajib menganjurkan kepada istrinya untuk selalu berbuat baik di atas kebaikan dan bersegera menegakkan ketaatan kepada Robnya Allah Jalla Ala. Karena kebutuhannya dalam memperbaiki agamanya, mensucikan rohnya, yang dengan itu akan menjamin dia untuk istiqomah di atas agama Allah, kokoh di atas kebenaran, berhasil atau menang dengan surga Allah dan selamat dari api neraka Allah Ta'ala, maka kebutuhan kita semua terhadap agama Allah dalam memperbaiki agama kita dan mensucikan, membersihkan roh kita, yakni niat kita, kolbu kita semua, kebutuhan kita terhadapnya a'zam, itu lebih besar min hajatiha ila ta'am wa syarab daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Yang itu tentunya adalah wajib ya untuk kita semua melakukannya yaitu makan dan minum wajib bagi kita dalam rangka menopang ya jasad kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari memadorotkan atau membunuh diri sendiri maka kita wajib makan dan minum Ya, dan itu kebutuhan yang darurat untuk jasad kita, badan kita, kehidupan kita. Maka ketahuilah bahwa kebutuhan kita terhadap agama Allah, terhadap akidah, terhadap ibadah, terhadap syariat-syariat Allah secara umum dari perkara-perkara agama kita itu lebih darurat, lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة إلى آخر الآية Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nah, Allah perintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dari siksaan api neraka Allah dan juga Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga-keluarga kita istri dan anak-anak kita dari api neraka Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Ya, padanya ada malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang bengis, kejam. Ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barakallahu fikum Fal ayatu fidu anna zawja yajibu alaihi an yusliha nafsahu bita'allumi ma yahtajuhu li iqamati dinihi bitahqiqil iman wal amali salih. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa suami wajib memperbaiki dirinya, agamanya dengan taklim. Ya, mempelajari agama Allah taala dalam mewujudkan iman dan amalan saleh dalam menegakkan istiqomahnya di dalam agama Allah dari perkara akhiratnya, maka wajib suami mempelajari perkara-perkara agamanya. Maka demikian pula wa yuslih ahlahu. Selain dia wajib memperbaiki dirinya, juga wajib memperbaiki keluarganya. Min zaujatin wa auladin dari para istrinya, anak-anaknya, wa mimman yadkhulu tahta wilayatihi dan dari semua orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan pula dari sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang ma'ruf barakallahu fikum dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imam alladhi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ila akhir hadis wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa hiya kata Nabi saw ketahuilah seluruh kalian adalah ra'in yani pemimpin Naam seluruh kalian adalah pemimpin Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan seluruh kalian akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan secara terperinci bahwa imam ya alladzi 'alan nas pemimpinnya manusia, imam, khalifah atau sultan ya atau amir. Naam. Semua itu adalah pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Demikian pula ar-rajul seseorang ra'in ala ahli baitihi. Dia pemimpin atas ya uh, penduduk keluarganya. Enam. Dia adalah pemimpin atas seluruh keluarganya yang ada di dalam rumahnya dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan wanita juga adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ya dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya yakni pemimpin dalam rumah suaminya terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah terdahulu dalam mengatur dan membersihkan rumahnya urusan dapurnya dan seterusnya pendidikan anak-anaknya itu adalah tanggung jawab dari para istri yang wajib ya bagi mereka akan dimintai pertanggungjawabannya semua kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bahkan juga apa budak itu akan dimintai ya pertanggungjawabannya, urusannya, kewajibannya terhadap tuannya. Naam. <clears throat> Fahadihi mas'uliyatun wa amanatun mulqatun ala atikiz zauji la yajuzu tadyi'uha. Maka ini adalah tanggung jawab dan amanah yang ada di atas pundak para suami. Ya, yang tidak boleh mereka melalaikannya, melalaikan tanggung jawab dan amanah tersebut balil wajib al-qiyamu biha 'alal wajhil matlubi syar'an. Bahkan wajib menegakkannya sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ya terhadap keluarganya di dalam rumahnya adalah apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu sabda beliau ala wastausu bin nisa'i khaira ketahuilah ya wahai para lelaki berilah wasiat kepada istri-istri kalian wasiat kebaikan Istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat ya kalian semua terhadap kaum wanita dengan kebaikan. Ya ini di sini khusus tentunya bagi para suami terhadap istri-istrinya untuk memberi selalu wasiat kebaikan. Fa innamahunna awanin indakum karena mereka itu adalah awan yakni asir, tawanan. Ya seperti tawanan di sisi kalian. Nah, Demikian barakallahu fikum. disebutkan dalam footnote bahwa makna awanin indakum ay ay usari fi aidikum wa awan jam'u anin wal ani huwal asir Naam, yakni tawanan. Asir ya atau uh, apa jamaknya asir? Asra. Ya, asra ya yakni tawanan-tawanan di tangan-tangan kalian. Naam. Dan awan adalah jamaknya anin, ya, maka uh, apa? Awanin itu jamak sehingga asir mufrad jamaknya adalah asra. Naam. Yakni tawanan-tawanan fi aidikum pada tangan-tangan kalian. Ya. Demikian barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa para suami wajib untuk selalu menasehati istri-istrinya ya dengan kebaikan memberi taklim kepada mereka dengan urusan-urusan agamanya itu kewajiban para suami barakallahu fikum nah maka tidak boleh suami membiarkan istrinya tidak pernah diberi taklim tidak pernah diberi nasihat ya kebutuhan rohani yaitu nasihat yang paling pentingnya adalah nasihat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga termasuk apa yang telah kita sebutkan yaitu al-jima pada pertemuan sebelum ini. Barakallahu fikum maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ya nasihat kepada para suami dengan istausu bin nisa. Selalu beri nasihat kepada para istri-istri dengan kebaikan. Ya, karena mereka itu adalah seperti tawanan di sisi kalian. Nah, yakni bagaimana tawanan ya di sisi tuannya. Barakallahu fikum. Selain tuan ini harus ya uh, menasehati, ya mengajari, demikian pula tawanan dia wajib berbuat baik. Ya dia wajib bersifat amanah terhadap tuannya. Nah, Barakallahu fikum. Awan yakni sama dengan itu budak ya. Tawanan itu budak yang uh, apa? dari apa yang diambil atau yang ditemukan pada uh, perang ya, ghanimah dari wanita-wanita maka itu tawanan, tawanan perang. Maka dia hukumnya sama dengan apa? al-amah, yakni budak ya. Sama dengan budak barakallahu fikum. Maka istri itu di sisi suaminya sama dengan budaya yakni dia wajib taat kepada uh, tuannya. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Iya, dalam hadis yang lain yang ma'ruf, ya, disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perempuan itu diciptakan dari komin dila, ya, dari tulang rusuk yang bengkok ya fa in jita tukimahu kasartahu kalau engkau datang meluruskannya dengan ceroboh yakni dengan frontal maka engkau akan patahkan ya tetapi wajib engkau meluruskannya berarti diluruskan dengan ya hati-hati ya dengan tidak frontal dengan tidak serta merta tapi dengan perlahan-lahan ya diluruskan kebengkokan tersebut karena mereka dicipta dari itu naam dan di dalam ayat Al-Qur'an atau di dalam hadis yang lain kalau engkau melihat padanya akhlak yang jelek maka di sana ada akhlak yang baik yang lain ya naam radiya minka al-akhar ya di sana ada akhlak yang koridor darinya maka yakni jangan dengan uh, satu kekurangan ya atau akhlak yang belek yang jelek yang buruk terhadap para istri kemudian kita melupakan akhlaknya yang lain yang baik ya barakallahu fikum yang bisa menutupinya nah maka demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk para suami senantiasa memberi wasiat kebaikan terhadap para istrinya kemudian kata Syekh hafidhahullahu taala wa minal istisa' biha khairan an ya'muraha bima amarallahu bihi wa yanhaha amma nahallahu anhu fayu'allimuha ad-din wal khair ba'da tahsilihi lil ilmi wal ma'rifah wa ma la yustaghna anhu min al akhlaq wal adab wa yu'inuha ala dhalik liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha di antara bentuk memberi nasihat kebaikan terhadap istri adalah memerintahkan kepadanya sesuai perintah Allah dan Rasulnya ya dan melarangnya sesuai apa yang Allah Taala dan Rasulnya melarangnya. Nah, lalu dia mengajarkan agama dan kebaikan kepada istrinya. Ba'da tahsilihi lil ilmi wal ma'rifah. Setelah dia sendiri ya memiliki ilmu dan pengetahuan. Setelah dia sendiri berilmu, mempelajari ilmu agama Allah taala, maka dia mengajarkannya kepada istri-istrinya sebagaimana yang Allah perintahkan dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya. Dan juga mengajarkan dengan sesuatu yang di mana kita tidak merasa cukup dengannya. yakni kita butuh kepadanya sesuatu tersebut yaitu berupa akhlak, adab, ya dan berupaya untuk menolong istri-istri kita di atas akhlak dan adab tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk selalu menegakkan solat dan bersabarlah di atas solat tersebut. nah yakni di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua untuk memerintahkan keluarga kita, anak dan istri kita, yakni untuk menegakkan agama Allah. Di antaranya adalah as-salah. Ya, dan salat ini merupakan imaduddin, ya, tiangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tentunya di sini ya sebagai contoh ya tidak terbatas bahwa kita hanya memerintahkan untuk sholat saja dan yang lainnya tidak. Ya tentunya tidak demikian karena syariat Allah Subhanahu wa taala sempurna dan kita diperintah untuk ya menegakkannya secara kafah, secara menyeluruh. Nah, maka seluruh apa yang menjadi syariat Allah perintah Allah wajib kita perintahkan ya wajib pertama kita mengamalkan mempelajari dan mengamalkannya kemudian kita perintahkan kepada keluarga kita dengannya. Nah, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Al-aqrabin. Berilah peringatan pada keluargamu, wahai Muhammad SAW, yakni kerabat-kerabat, kerabatmu yang dekat. Nah, yakni nasihat, peringatan, ya perintah yang kita tegakkan itu dimulai dari diri kita, setelah itu keluarga kita. Setelah itu keluarga kita kemudian ya kepada umumnya kaum muslimin. Nah, maka di sini mengajarkan pada kita secara urutan barakallahu fikum aham fal aham. Ya, yang penting yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya dan seterusnya. Nah, berdasarkan firman Allah taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian firman Allah taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Demikian pula firman Allah taala, wa anzir ashirataka ala aqrabin semua ya memulai dengan diri kita sendiri kemudian kepada keluarga kita, baru kepada orang lain. Nah, maka tidak boleh barakallahu fikum terjadi gulu pada kita apa ketimpangan maksud saya pada kita yaitu ya kita nah memerintahkan orang lain bahkan kita bersikap keras pada orang lain lalu kemudian kita tidak memperhatikan diri kita sendiri dan atau keluarga kita. Nah, maka ini barakallahu fikum ketimpangan, ya. Bukan berarti tidak boleh kita memerintahkan orang lain ya sebelum keluarga kita itu baik atau sempurna, tidak. Ya, tidak demikian. Akan tetapi kita berupaya untuk memberi nasihat terlebih dahulu, memperbaiki diri dan keluarga kita kemudian pada orang lain. Jika kita sudah menempuh itu dan sudah berupaya, ternyata keluarga kita tidak mengindahkannya. Ya, mereka senantiasa di atas akhlak yang kurang. Barakallahu fikum dalam muamalah yang kurang. Maka itu bukan tanggung jawab kita. Kita lepas tanggung jawab dan mereka sendiri yang menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Akan tetapi jika kita tidak perhatian dengannya, barakallahu fikum maka kita akan menanggung dosa sebagai pemimpin ya yang membiarkan keluarga kita ya di atas akhlak yang buruk, yang jelek, di atas kekurangan dalam amalan, dalam ibadah, ya dalam menegakkan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membiarkannya maka kita akan menanggung beban ya tanggung jawab dosa di sisi Allah taala. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak jalla jalla jalalu. Naam. Barakallahu fikum. Termasuk dalam hal ketimpangan adalah ya gulu dalam seperti yang saya sebutkan tadi, gulu dalam uh, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain. Ya, namun kita beremeh-remeh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarga kita. Ya, yakni yang saya maksud ini ketimpangan, ya. Bukan berarti tidak benar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di, di luar rumah kita. Itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Barakallahu fikum. Namun sekali lagi itu ketimpangan jika kita berlebih-lebihan ya di dalam uh, menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar pada orang lain namun kita lengah dan berkurang-kurangan dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarga kita. Ya ini ketimpangan barakallahu fikum. Ya dan ini akan menimbulkan cemoohan pada orang lain ya yang terkadang mereka akan me menghujat kita dengan firman Allah taala atamurunan murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun apakah engkau memerintahkan pada manusia kebaikan kalian melupakan diri-diri kalian. Ya, sementara kalian membaca firman Allah taala, tidakkah kalian berakal? Nah, juga terkadang mereka menghujat kita dengan firman Allah taala kaburamaktan indah indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebejian besar di sisi Allah taala engkau mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. Maksudnya tidak melakukan pada keluarga kalian. Nah, fa barakallahu fikum ayyuhal ikhwatu fillah, ini semua adalah hal-hal penting untuk kita uh, perhatikan dan menjadi perhatian bagi kita semua, para suami dan para istri. Naam, hendaklah kita menjaga agama Allah pada diri kita dan menjaga citra agama Allah pada orang lain. Naam, sehingga dakwah ini tidak tercoreng dan tidak ya menjadi uh, fitnah di tengah-tengah umat karena sebab ya perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, ya, fanas Allah salam al afiyah. Seperti juga yang telah saya singgung pada kajian kita di Ba'da al-Fajr ya terkait dengan hadis laknat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu al-la'inain ya eh, Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari orang yang melaknat. Ya, dari dua orang yang melaknat. Yaitu yang pertama alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu orang yang membuang hajatnya di jalannya manusia atau di tempat berkumpulnya manusia. Ini dua. Ya. Tempat sebab orang itu dilaknat. Ketika dia membuang hajatnya di jalannya manusia, lalu lalangnya manusia, maka dia akan dilaknat karena menyakiti orang lain. Ya, dia melakukan sesuatu dia tidak menjaga. Sesuatu yang dia lakukan itu menimbulkan fitnah sehingga terjadi laknat atau buang hajat di tempat bernaungnya manusia, tempat berkumpulnya. Nah, walhasil barakallahu fikum uh, hikmah dari dalil-dalil yang seperti itu ya mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita semua ya menjaga pada diri-diri kita agama kita kemudian ya juga kita menjaga citra agama Allah Subhanahu wa taala dari orang lain dengan seluruh apa yang kita lakukan. Naam. Dan di sini juga hikmah bahwa kita semua manusia yang lemah ya, tidak lepas dari kesalahan, maka kita harus membuka diri bahwa kita memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna, kita butuh nasihat dari orang lain, kita membutuhkan saudara kita ikhwah. Ya, tidak boleh kita merasa bahwa kita yang paling sempurna, yang paling berilmu sehingga kita tidak butuh dengan nasihat. Nah, maka orang yang seperti ini akan mengharamkan dirinya ya dari kebaikan. Nah, maka jangan sampai ya kita memiliki perangai atau akhlak yang seperti ini. Yang demikian barakallahu fikum akan mengharamkan diri kita dari kebaikan, yaitu ya ketika orang lain menilai kita bahwa kita adalah orang yang paling sempurna, yang paling benar, yang tidak bisa dinasehati, ya, yang terkadang diberi nasihat tersinggung atau marah. Maka ini sekali lagi dia mengharamkan dirinya dari kebaikan. Nah, maka hendaklah kita mengetahui kadar diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang punya kekurangan dan banyak kekurangan. Kita butuh nasihat saudara kita. Nah, kita butuh masukan dari saudara kita. Demikian barakallahu fikum, maka terlebih-lebih dalam suami istri, ya, dalam rumah tangga, suami, istri, anak. Tidak boleh masing-masing merasa bahwa dia benar, dia tidak butuh nasihat. lah. Ya, sekali lagi yang demikian dia akan haramkan dirinya dari kebaikan. Kalau saja istri yang sudah tidak berani nasihati suaminya, ya, atau sebaliknya suami yang tidak berani nasihati istrinya, maka ini musibah. Ya, yang terdapat di dalam keluarga tersebut yang masing-masing mengharamkan dirinya dari kebaikan. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Nah, maka ucapkanlah suami kepada istrinya, wahai zaujati, saya lemah, saya banyak kekurangan, tolong ingatkan saya, tolong nasihati saya dengan cara yang baik saya akan menerimanya. Begitu pula istri, hendaklah dia mengatakan pada suaminya, "Wahai zauji, aku adalah wanita yang lemah, demikian dan demikian. Tolong ingatkan dan nasihatkan saya ketika saya terjatuh." Maka ini akan membuka pintu kebaikan para fikum. Nah, akan terjadi ke, ke, apa namanya kerjasama yang baik ta'awun alal birri wat taqwa nah namun sebaliknya jika sebaliknya masing-masing tidak berani mengingatkan ya uh, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, atau para ikhwan ya terhadap ikhwan yang lain, maka ini ya pintu-pintu kejelekan. Nah, maka kita berupaya menutupnya barakallahu fikum. <coughs> Kemudian berkata Syekh Hafidahullah taala setelah menukilkan firman Allah taala wa'mur bi ahlaka bis salati wastabir 'alaiha dan juga firman Allah taala wa anzir ashirataka al fayukhbiru ahlahu bi waqti shalah wa wujubi siyam wal iftar wa yanha ahlahu minal anil haram bi mukhtalafi wujuhihi wa ashkalihi wa anwa'ihi nah maka seorang suami memberitakan pada keluarganya waktu sholat telah masuk diingatkan, wahai zaujati, wahai auladi, waktu solat telah masuk. Ya, hendaklah menegakkan solat. Ya, afdalus sholat fi awali waktiha. Di awal waktunya. Ya, solat yang paling afdal adalah di awal waktunya. Naam. Diingatkan tentang wajibnya puasa, wajibnya berbuka, iftar, dan melarang keluarganya dari seluruh yang haram ya dengan segala jenis-jenisnya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza autara autara yaqul kumi fa'autiri ya Aisyah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau alaihi salatu wassalam ya telah berwitir beliau mengatakan wahai Aisyah kumi bangunlah fa'autiri tegakkanlah witir wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam wa an ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqala subhanallah madza unzila lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain aikidu sawahibatil hujar farubba kasiyati kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah juga diriwayatkan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam terbangun ya faqala lalu beliau berkata subhanallah maha suci Allah subhanahu wa taala madza unzila al-lailata minal fitan apa yang diturunkan pada malam ini dari fitnah-fitnah wa madza futiha minal khazain dan apa yang dibuka dari perbendaraan-perbendaraan di sisi Allah subhanahu wa taala Nah, Yakni maksudnya Naam. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala ya bisa menurunkan fitnah dan bisa pula membuka kebaikan, perbendaraan-perbendaraan yang ada di sisi Allah taala. Naam. Maka ketika kita menginginkan kebaikan ya dibukakan oleh Allah taala al-khazain pada diri kita, maka tegakkanlah ibadah Ya, maka Nabi SAW menyatakan, Aikidu sawahibatil hujar. Bangunkanlah, ya, para istri-istri di kamar. Nam, yakni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Farubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Maka terkadang dia berpakaian di dunia, namun dia telanjang di akhirah. Di umul akhirah. <clears throat> Naam, barakallahu fikum. Demikian bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberi nasihat, menegakkan nasihat kepada keluarganya. Fakada asharon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila mujib istiqadi azwajihi wahunna sawahibatul hujar ayam bagi hun lahunna an la yataghafalna anil ibadah wa ya'tamidna ala kaunihinna azwajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. <clears throat> maka di sini Nabi SAW mengisyaratkan ya wajibnya untuk membangunkan istri-istrinya <clears throat> ya yang tidur di kamarnya ya sepantasnya bagi mereka untuk tidak lalai dari beribadah kepada Allah dan mereka bersandar dengan keadaan mereka bahwa mereka adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru sebaliknya, ya ketika dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wanita-wanita yang figur maka lebih utama untuk dia ya melakukannya terlebih dahulu memberi contoh maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terhadap ya istri-istri beliau alaihi salatu wassalam wa inna ma khassahunna bil iqad min bab ibda binafsika nafsika thumma biman ta'ul dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan membangunkan istri-istrinya terlebih dahulu ini termasuk dalam bab pembahasan ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Naam, yaitu mulailah dari dirimu kemudian kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu dan seterusnya. Wa yu'akkidu hadzal makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan yang menguatkan makna ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla thumma ayqadha imra'atahu fasallat wa fa in abat nadaha fi wajhiha alma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat thumma ayqadhat zawjaha fasalla fa in aba nadahat fi wajhi fi wajhihi alma Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disahihkan Imam Al Albani. Naam, Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallah rajulan." Semoga Allah merahmati seseorang yang qoma minal lail. Dia bangun di malam hari, fasalla lalu dia salat. Thumma aiqadha imra'atahu. Kemudian setelah itu dia bangunkan keluarganya, istrinya, lalu istrinya pun bangun dan salat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Fa in abat nadaha fi wajhil ma. Jika istrinya enggan dibangunkan, maka dia memercikkan air pada wajahnya. Dipercikkan air. Naam. Maka itu dirahmati oleh Allah. Juga sebaliknya, semoga Allah merahmati istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat. Kemudian setelah itu dia bangunkan suaminya Lalu suaminya bangun pula untuk sholat. Jika suaminya enggan, maka dia memercikkan air pada wajah suaminya. Maka semua itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik para dari suami ataupun dari istri. Maka yang terakhir dari uh, cabang yang kedua ini kata Mas Syekh Hafidahullah taala fazauju idan mutalabun biwiqayati ahlihi minan nar. Maka kesimpulannya para suami dituntut untuk menjaga keluarganya dari api neraka li'anna lahu alqiwamata ala zaujatihi warriyasata ala man tahta riayatihi wa kafalatihi. Karena dia adalah pimpinan atas istrinya, pemimpin atas orang-orang yang berada di dalam di bawahnya dalam tanggung jawabnya wa fazaujatuhu karraiyati bin nisbati ilaih maka istrinya adalah seperti ya ar-ra'iyah yakni yang dipimpin olehnya wal asiro baina dan dia ibaratnya seperti tawanan di hadapan suaminya fala yatawani an ta'limiha maka jangan dia lalai ya dari memberi mengajarkannya memberi taklim padanya wala yaftur an hasiha ala taati rabbiha jangan dia bosan untuk menganjurkan istrinya taat kepada Allah, Robnya Azza wa Jal, dengan menegakkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa Ala. Wa yusaiduha ala islahi nafsiha bima aslah. Dan seorang suami, jangan dia bosan untuk berupaya bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya dan uh, memperbaiki istrinya sebagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, maka hendaklah dia tawasian bil haq wa ta'awunan alal khair amalan biqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah dia juga para suami bersungguh-sungguh memberikan wasiat dengan kebenaran, bertahun di atas kebaikan di dalam mengamalkan firman Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan insyaallah taala.